artinya lama tahu seluk beluk dakwah faham dan mengerti mereka yang ber semangat dan antusias untuk memperbanyak pahala dalam perkara-perkara kebaikan maka orang-orang seperti itulah yang hendaknya menjadi rujukan kita duduk kepadanya agar bersuri toladan dan meniru dari mereka al-barakah ma'aka birikum Hadis ini perkara penting yang hendaknya selalu diingat oleh umat ini karena jika mereka ingin keselamatan maka jalan itu yang harus mereka tempuh karena yang menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan, ya harus dia meniru dan mengikuti contoh dari pendahulu-pendahulunya. Oleh sebab itu, Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala dalam mimiyah beliau mengatakan fa in aratta ruqiyan nahwa rutbatihimi wa rumta majdan rafi'an misla majdihimi kalau kamu ingin ruqi terus naik-naik lebih mulia lebih mulia seperti martabat para ulama kamu ingin kehormatan tinggi seperti kehormatan mereka ulama. Fa'mid ila sulamit taqwa alladhi nasabu was'at bi'azmin wa jidda mithla jiddihimi. Maka ibarat itu suatu yang tinggi, kamu harus ikuti tangga tangga takwa yang mereka tegakkan seperti mereka pula menaiki tangga itu dengan penuh azam, semangat dan bersungguh-sungguh seperti semangat dan kesungguh-sungguhan mereka para ulama. Artinya seperti Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah sebutkan di masa-masa fitnah asifah fitnah yang begitu dahsyat fitnah amya somma fitnah yang buta dan tuli buta karena tidak terlihat padanya al-haq tuli tidak terdengar padanya suara al-haq jika kamu ingin selamat di masa fitnah itu maka yang pertama yang hendaknya dijaga adalah luzumus sunnah menjaga sunnah terus dekat dengan sunnah dengan ilmu, majelis ilmu, sesibuk apapun kamu membaca, mengkaji, belajar sunnah terus. Seperti mereka sebutkan al-ilm idza a'taitahu kullak a'taka ba'dahu ilmu jika kamu berikan padanya semua yang kamu punya maka dia hanya memberimu sebagian darinya istilahnya kamu apa namanya all out atau apa semuanya sudah waktu tenaga biaya perhatian semuanya untuk ilmu itu pun kamu dapat cuplikan sebagian dari ilmu. Itu kalau semua kamu beri. If kalau yang kamu berikan sebagian, sedikit, lah seberapa yang kamu dapati. Oleh sebab itu kesibukan-kesibukan salaf juga sibuk cari nafkah, penghasilan tapi lihat itu tidak menghalangi mereka dari tolabul ilm Umar dengan Ansor pagi misalnya Umar kerja di pasar cari nafkah Ansor yang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti sore Umar pulang tanya apa yang kamu dapati yang kamu dengar hari ini dengan bersama Rasulullah Sallallahu Wahakala bisu Ansor yang kerja, yang kerja. Umar yang bersama Rasul pulang sore dia tanya kepada Umar, hakala. Mereka tidak ingin terlewat dari kebaikan, dari ilmu, karena mereka sadar itu yang menyelamatkan mereka dari berbagai fitnah yang ada. Demikian pula tidak kalah pentingnya berpegang teguh jika ingin selamat dengan para ulama ar-rasikhin ulama nasihin yang ma'rufin Karena tidak semua alim di masa fitnah bisa kokoh dan bisa istiqomah, bisa selamat tidak setiap alim tegar berjalan di atas sunnah seperti yang dia pelajari, ilmu yang dia tahu, itu yang dia jawab, itu yang dia nasehatkan di masa-masa fitnah. Tidak semua alim Makanya yang menjadi rujukan dan pegangan bagi umat ini jika mereka ingin selamat hendaknya kembali itu kepada ulama rasikhin, nasihin yang memang bernasehat dan mumpuni, matang dalam ilmu dan diketahui matang, mumpuni, kokoh di masa-masa fitnah. Karena sekian fitnah berjalan, sekian fitnah terjadi, lewat satu fitnah demi fitnah berikutnya terus ini berganti dan orang-orang tersebut tetap istiqomah dan tetap kokoh di atas sunnah, tidak goyah, tidak terombang-ambingkan, tidak terfitnah dan terbawa arus oleh subuhat, subhat-subhat dan dahsyatnya gelombang fitnah. Tegar mereka. Dari dulu sampai belakangan sampai sekarang fitnah silih berganti tetap tetap itu sikap dia. Tetap seperti itulah beliau, terus bernasehat, terus kokoh. Karena sebagian orang di masa fitnah lemah pemahamannya tumpul kecerdasannya Padahal dia cerdas semula. Maaf. Faham Masya Allah. Alim. Tapi ketika fitnah tiba. Banyaknya suara, banyaknya masukan, banyaknya ini subat, banyaknya informasi dan lain sebagainya. Jadi tumpul kecerdasannya jadi lemah pemahamannya bahkan akalnya pun jadi toish toish itu perbuatan yang di luar akal sehat sehingga kamu pun terkejut dan terheran-heran masa fulan berkata begitu? Masa fulan berbuat begitu? Kamu aneh, merasa aneh, keheran-heranan, Haji Fulan demikian. Tosh. Dia bisa berbuat, bisa berkata sesuatu yang di luar akal sehatnya. Terpengaruh terbawa oleh dahsyatnya fitnah. Gak semua orang bisa kokoh. Gak semua orang bisa istiqomah di masa-masa fitnah. Makanya uh, di masa fitnah khalqul Quran kita tahu Ma'ruf fitnah begitu dahsyat ya banyak yang ditangkepi ulama-ulama sunnah banyak yang dipenjara disiksa sebagiannya dibunuh bahkan rahimahumullah termasuk Imam Ahmad tangkap, siksa, penjara. Fitnah begitu dahsyat. Karenanya labil, goyah sebagian dari mereka. Kalau kita baca sejarah, tentunya tulisan tidak mewakili kejadian sesungguhnya betapa dahsyatnya kenyataannya jauh lebih dahsyat maka fukoha di Baghdad datang kepada Imam Ahmad fukoha tentu lafad yang dikatakan kepada ahli fatwa ahli fikih, fikih fiddin, bukan sekedar fikih halal haram sunnah makruh bukan. Fukaha ahli fikih fiddin. Artinya mereka ahli istimbat. Paham semula punya kemampuan untuk itu Nah untuk itu, untuk istimbat, untuk dia ngerti fiqih, fatwa, berarti kan dia punya ilmu dan di belakangnya berarti kaidah-kaidah, usul dan mumpuni dan alim dalam masalah itu. Itu yang disebut fukaha. Bukan orang sembarangan. Di riwayat disebutkan beberapa dari mereka datang kepada Imam Ahmad. Di antaranya Abu Bakar ibn Ubaid, faqih alim Baghdad di masanya, Ibrahim ibn Ali al Madbahi faqih Fuqaha Baghdad alim bahasanya Fadl ibn Asim nah, rahimahumullah sebagian dari mereka yang datang kepada Imam Ahmad lalu mereka sampaikan ya Aba Abdullah hadzal amr qad tafaqam wa fasha ini perkara semakin menjadi-jadi ini khalifah sudah enggak karuan berapa banyak saudara kita bahkan ulama disiksa, dibunuh, penjara gara-gara masalah khulkul Quran masalah mungkar masalah bid'ah bahkan kufur yang karenanya terfitnah banyak aima dan fukoha. Kata Imam Ahmad, sama turidun. Tapi lalu apa yang kalian maukan? Riwayat dalam sunnah Imam Al-Khalal. Kata mereka, an nusyawiruka nusyawiraka fi anna lasna narda bimratihi wala sultani kita mau musyawarah denganmu ngajak Imam Ahmad bahwa kita tidak bisa ridho dengan ini kita nggak terima kepemimpinannya khalifah macam apa seperti itu fitnah kita nggak boleh tinggal diam kita nggak setuju dan tidak melepas dan melawan khalifah mereka-mereka ini fuqaha Baghdad fitnah kata Imam Ahmad alaikum bin nakirah biqulubikum kalau kalian mau ingkari, ingkari dengan kolbu kalian. La takhla'u yadan min ta'ah. Tapi jangan kalian jangan sekali-kali mencabut tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Artinya tetaplah kamu taat, jangan melawan, jangan berontak. Walaupun dia seperti itu khalifahnya, wala tasukku asal muslimin jangan kamu memecah tongkat kaum muslimin nantinya akan terjadi keadaan caos gaduh pertumpahan darah darah muslimin fala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum maka nah, jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah muslimin yang bersama kalian yang kalian provokasi, yang kalian ajak. Unduru fi akibati amrikum. Pertimbangkan apa yang akan kalian perbuat untuk melawan, untuk keluar. Wasbiru hatta yastari habar au yustarah min fajir. Sabarlah kalian Sampai orang yang baik itu tenang Istri Atau ditenangkan umat ini dari orang yang fajir Tayang fajir itu mati atau geser dari kepemimpinannya nah, sehingga maslahat untuk umat. Kata Imam Ahmad, "Hada khilaful athar allati umirna fiha bis sabr" yang kalian hendak lakukan menyalahi asar, menyalahi sunnah, manhaj yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW menghadapi masa seperti ini untuk sabar terhadap pemerintah dan penguasa yang dolim seperti ini sabar kata Imam Ahmad in darabaka fasbir wa in wa in fasbir <coughs> kalaupun mereka siksa kamu mukuli kamu, nyambui kamu, sabar. Kalaupun mereka begini, sabar. Kalaupun mereka begini, sabar, sabar kata Imam Ahmad. Ini yang terjadi di masa Imam Ahmad. Apa yang membuat fukoha yang seperti itu hendak bertindak yang menyalahi sunnah. Ada mereka fukoha paham syariat seperti apa syariat ajarkan, sunnah memerintahkan menghadapi pemimpin yang dolim, pemerintah yang begini, perintah untuk taat, tetap patuh padanya, jangan melawan, jangan lepas dari bayat padanya, jangan tentang apa yang membuat mereka menyalahi semua ini? Asifah, afifah. Perasaan. Perasaan apa kecemburuannya kepada agama? Ya nggak terima ini mungkar ya jelas memang mungkar. Afifiahnya perasaan mereka begitu kuat begitu besar hingga membuat mereka lalai dari tuntunan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Ahmad, la hadhihi fitnatun khosoh Itu fitnah khusus. Artinya terjadi pada pemerintah. Itu jauh lebih ringan dibanding kalau fitnah itu umum melebar banyak korban karenanya muslimin pertumpahan darah di ayat lain di Khalal Imam Ahmad katakan Subhanallah, ad-dima, ad-dima. Awas, ingat darah, darah, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Diingatkan oleh Imam Ahmad. La aradhalik, la amurubih. Aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak anjurkan seperti itu untuk kalian. As-sabr ala ma nahnu fi khairun minal fitnah yusfaku fi haddima yustabahu hal amwal yuntahaku hal maharim kita sabar menghadapi semacam ini disiksa, dipenjara nah, sebagiannya dibunuh itu khusus artinya sempit jauh lebih baik dari fitnah yang umum kalau kalian ajak umat ngelawan menentang pemerintah yang seperti itu akan banyak darah tertumpah. Perang jelas. Pemerintahnya berisi kuku dengan itu, kamu mau ngelawan, akhirnya pertumpahan darah, pertikaian. Harta bisa terhalalkan, padahal itu haram. Ini kayaknya kamu lihat bagaimana, walaupun nggak setingkat ini misalnya ada kegaduan di mana oh, penjarahan yang terjadi orang semaunya sudah merampas ngambil harta orang ini padahal itu haram kalau perselisihan ini terjadi pasti itu yang terjadi pertumpahan darah dan perang dengan pemerintahnya harta jadi dihalalkan padahal itu haram belum lagi maharim kehormatan, terinjak-injak karenanya. Ama alim tama kanan nasufi. Tidakkah kamu tahu seperti apa manusia di zaman-zaman fitnah? Wa ingkan fa innama hiya fitnatun khosah. Yang demikian ini fitnah khusus sempit artinya ya sebagian orang saja ulama saja umat masih selamat kehormatan masih terjaga harta masih terjaga darah masih terjaga Faidha waqa'a saif ammatil fitnah. Tapi kalau sudah pedang senjata terhunus amat fitnah itu melebar sudah ke sana kemari. atis subul jalan pun putus artinya nggak aman. Mau, mau ke sana mau kemari, cegat oleh kerombolan mereka seperti yang terjadi di sana sini dirazia, dirampas, diambil. Jalan nggak aman orang mau ke sana, mau kemari, mau dagang, mau ini nggak bisa dengan leluasa. Besar dampaknya fitnah. Asabr ala hada yaslam laka dinuk khairun lak. Maka sabar menghadapi semua ini jauh lebih baik dan selamat agamamu dengan kesabaran seperti ini selamat agamamu. Demikian yang Imam Ahmad menasehatkan kepada fuqaha Baghdad. Sekali lagi fuqaha bukan orang-orang biasa. Terbawa arus karena kecemburuannya kepada agama, melihat kemungkaran semikian rupa, melihat ulama ditangkap, disiksa, bahkan sebagainya dibunuh. Mereka tidak terima sehingga hendak melakukan perlawanan tetapi itu dilarang dan dicegah oleh Imam Ahmad siapa yang tegar di masa fitnah itu Ahmad ibn Hambal Gak semua alim gak semua fukoha makanya kata Syekhul Islam rahimahullah kanatis salamah minal bid'ah fi adba'i Ahmad aksar keselamatan dari bid'ah pada pengikut-pengikut madhab Imam Ahmad lebih besar dan yang mengikuti madhab Imam Ahmad lebih selamat dari bid'ah dibanding pengikut imam-imam yang lain. Libarokati imamihim Hal itu karena barokahnya Imamnya Oh imamnya diikuti seperti ini Istiqomahnya Keteguhannya Kesabarannya Ketegarannya Kematangannya Pengalamannya Tidak terbawa arus Tidak termakan emosi Tidak termakan perasaan tapi dengan bimbingan syariat, sunnah, barokah. Maka yang mengikuti beliau pun demikian selamat dari beda, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Makanya Imam Abu Dawud Imam Sulaiman ibn Ash'ad Sistani rahimahullah beliau tawaf ke sana kemari rehlah, tawaf maksudnya rehlah, cari ilmu dari negeri yang satu ke negeri yang lain dan di situ beliau bertemu duduk dengan para masyaikh dan para ulama yang ada di negeri-negeri itu. Tapi kemudian beliau dapati Baghdad dan beliau berjumpa dengan Imam Ahmad dan tahu siapa Imam Ahmad keilmuannya, istiqomahnya dan seterusnya manhajnya, akidahnya, maka beliau mulazamah dengan Imam Ahmad. Sudah. Kata Abu Dawud, aku tidaklah mendapat faidah dari para ulama dan masyai seperti yang aku dapatkan dari Ahmad bin Hanbal. Artinya paling besar pengaruh kepada beliau keilmuan faida adalah dari Ahmad ibn Hanbal guru besarnya. Ya, beliau dapati ilmu, beliau dapat faida dari banyak masyai, dari banyak ulama, tetapi tidak sebesar yang beliau dapati dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Selamat. Ba'da taufik minallah tentunya segala segalanya. Tapi asbab harus diambil, dijalani untuk selamat. Kamu lihat di masa Imam Ahmad, di masa Abu Dawud ini banyak fitnah, bukan hanya khulqul Quran. Baghdad nggak jauh dari situ ada Harura, kampungnya negerinya Khawarij Ma'ruf Khawarij seperti apa? Maka Abu Dawud bukan hanya selamat dari fitnahnya Khawarij. Mengikuti Imam Ahmad. Beliau tulis kitab Akhbar Khawarij. Riwayat tentang Khawarij artinya celaan Rasul SAW pada mereka, ancaman bagi mereka ini gitu. Wah mereka itu sesat, tidak jauh pula dari situ Qadariyah di Kufa. Abu Daud tulis Arab ala ahlil qadar. Banyak kitab Abu Daud bukan hanya sunan. Bantahan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir. Tidak jauh di situ pula markas Rafidah Syiah. Maka beliau tulis Fadailul Ansar kita beliau keutamaan Ansar sahabat karena ma'ruf Syiah mencela, membenci, memusuhi para sahabat. Allah anhum. Abu Dawud. Allah selamatkan karena mulazamahnya dan dekatnya kepada Imam Ahmad ibn Hambal dan terus beliau dampingi mulazamah dengannya sampai-sampai dikatakan yushabbah Abu Dawud bi Ahmad sampai diserupakan Abu Dawud itu dengan Imam Ahmad dalam gerak-geriknya, tindak tanduknya, akhlaknya, tutur katanya semuanya. Dan itu lama sebutkan ittiba atau iktida atam berkudua bersudi toladan yang sempurna lebih sempurna bahkan sampai segala sesuatunya tindak tanduknya gerak-geriknya istilah ulama hadyuhu wasamtu wadalluh artinya ketika orang melihat Abu Dawud mengingatkan mereka ini orang kayak Imam Ahmad kalau rupa nggak mungkin, wajah nggak mungkin disamakan. Tapi artinya akhlaknya, tutur katanya, gerak-geriknya, caranya, ininya, kekokohannya, manhajnya, mengingatkan orang kepada Imam Ahmad. Mengingatkan orang pada gurunya. Dan begitu memang A'immah Ibn Mas'ud karena Yusuf Abdullah bir Rasul sallallahu Ibn Mas'ud itu sangat diserupakan dengan Rasulullah SAW. Itu ya tadi gerak-geriknya, tutur katanya, tindak tanduknya, semua orang melihat Ibn Mas'ud ingat Rasulullah SAW. Ini orang kayak Rasulullah SAW. An-Nakhai yushabbah bi Abdullah diserupakan dengan Ibn Mas'ud. Niru Ibn Mas'ud tindak tanduknya, gerak-geriknya begini karena dekat dan mulazama terus dengan Ibn Mas'ud. Sehingga orang melihat Nakhai, Ibrahim An-Nakhai bin Yazid, ingat ini orang kayak Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud seperti Rasulullah SAW. Wahakada iktida'ut utam Bersudi toladan secara total. Abu Dawud rahmatullahi alaih selamat dari gelombang dan arus fitnah yang begitu dahsyat. Ibarat kalau orang Arab bilang asidah. Tahu asidah? Atau asidah. Seperti jenang. biaduk seperti ini di wajan besar. Nah, campur aduk dan ruwet. Kondisi subhat ini bulan begini bulan begitu bulan berkata begitu bulan melakukan itu orang bisa selamat tidak terbawa oleh gelombang fitnah karena kedekatannya dengan الراسخين الناصحين المعروفين المعروفين yang ma'ruf akabir kibar ulama al mujarrabin yang banyak pengalamannya مشايخ Ulama kita kalau di hadapan para ulama masyaih melihat subhanallah yang Allah berikan kepada mereka dunia itu seperti di depan matanya Bukan hanya negeri kita Indonesia yang kecil, dunia. Artinya dalam perkara-perkara dakwah. Karena semua problem, semua masalah dan perkara dakwah rujuk kepada mereka, kembali kepada mereka, Nanti datang yang dari Afrika, datang dari Mesir, datang dari Sudan, datang dari Yaman, datang dari Eropa, dari Inggris, dari Amerika, dari sana, dari sini, banyak negeri sudah. Dan seakan semua itu ada di depan matanya. Tahu seluk beluknya semua. Nanti yang di sana, di negeri ini, di negeri itu, bagaimana fulan, bagaimana apa perkembangannya, apa yang dia lakukan, oh, bagaimana dengan permasalahan ini pula. Negeri yang satu, negeri yang lainnya terus demikian. Dan tahu nama, tahu kasus per kasus, masalah demi masalah. Bahkan lebih dari itu, sering tidak jarang mereka jauh lebih mengerti dari yang ada di negeri itu sendiri. itu ulama lebih tahu lebih mengerti dari penduduk atau dai yang ada di negeri itu dan itu kita alami sendiri bagaimana ketika mereka tanyakan sesuatu kita nggak paham sama sekali nggak tahu menau sedikit pun secuil pun kita nggak tahu menau sudah mereka dengar, sudah mereka ketahui. Giliran kemudian kita pulang, kita tanya, kita cari berita ini benar seperti yang mereka ucapkan. Padahal kita tinggal di sini, di negeri ini. ribuan kilo jaraknya dengan kita. Naik pesawat pun harus 8-9 jam ke mereka. Bisa lebih tahu dari kita. Ulama rasikhin. Dan itu bukan hanya kita. Diakui oleh para dai dan yang ada di negeri lain. Kalau mereka ziarah ditanya, "Nah, bagaimana perkembangannya fulan, karena di sini, di tempat ini, tempat itu?" Mengeluarkan begini begini saya itu berita basi kemarin yang anak inginkan yang sekarang sekarang apa perkembangannya yang baru Oh, kalau sampai tingkat itu <laughs> anak nggak tahu ya saya. Mereka mujarrobi dan nasihat yang mereka berikan kepada umat ini ma'ruf. Berapa kasus, berapa berapa masalah, problem dakwah terjadi kita ketika dirujuk kepada mereka kita dapat nasihat, kita dapat bimbingan sehingga Allah selamatkan karena melewati nasihat dan bimbingan mereka sekian masalah banyak sekali semenjak dulu kala orang-orang seperti ini yang rasihin, yang ma'rufin yang jadi rujukan yang menjadi pelita bagi umat ini ulama a'immah a'immatul huda karena perkaranya perkara besar dakwah tanggung jawab dunia akhirat nggak semua orang bisa menghadapi dan menyelesaikannya dan terbukti subhanallah terbukti tidak jarang dari mereka membawa mafsadah terhadap dakwah lebih besar ketimbang maslahat yang dia berikan. Hmm. Sebagian dari mereka yang masih mending sudah diingatkan Nah, ini dia dia sebelum berangkat masih istilahnya pamit. Ya. Minta izin kepada yang paham, kepada yang ngerti dan lebih dulu dan lebih paham tahu situasi, kondisi dan segalanya. Datang ke Syekh Robi, datang ke Syekh Bukhari, ke Syekh Muhammad bin Hadi, atau Syekh Ubaid, mau ke sini mau gini mereka mengatakan jangan kamu mau ke sana jangan karena kamu nggak ngerti kondisi nggak ngerti peta nggak paham seperti apa begini begini masalah mereka semua ada di kami kalau saya Bukhari istilahkan tusab alaina sabban masalah itu ibarat air ditimbat ditumpahkan semuanya kepada kami sehingga isinya apa semua sak jeroan-jeroannya tahu kami. Nah, kamu mau ke sana dalam keadaan awal mula pertama kamu ke sana, kamu nggak paham, nggak ngerti peta ini mau nginjak di mana kaki kamu, terminalnya mana, turun di mana dan sebagainya, nggak paham, jangan. Enggak, sebagian mereka bilang anu sekalian mau berobat. Ya, kalau mau berobat urusanmu silakan. Adapun kamu mau turun di dakwah ikut, lah jangan. Sebagian mereka dinasihatkan kalau kamu mau dakwah, ya sampaikan saja ilmu, jangan bicara dakwah. Kamu daurong, ngajar usul salasa misalnya, mengajar apa kita butuh tauhid. Bas. Jangan masuk bicarakan dakwah fulan begini fulan kamu nggak paham dan kamu nggak ngikuti dari awal barakallahu fikum ini yang menjadi perkara penting agar kemudian segalanya dengan bimbingan dan nasihat dari para masyayikh dan para ulama sekali lagi yang rasikhin yang matang mumpuni kokoh istiqomah dan ma'rufin ma'ruf nama-nama yang ma'ruf tidak asing kamu nggak tanya-tanya siapa ini. Orang juga baru kemarin sore kamu dengar namanya. Lo kemana selama ini? Selama ini kemana dia? Di mana wujudnya? Padahal dakwah berjalan sekian lama, sekian waktu. Banyak kasus terjadi, banyak problem, banyak ini bahkan semenjak dulu mungkin tahun berapa tahun 90-an kemana dia selama itu baru kemarin sore ini muncul dia nanti jika ingin selamat kewajiban umat ini kembali kepada ulama dan masyaih yang rasikhin yang ma'rufin yang karenanya atau orang-orang seperti itu yang uh, eh, Syekh Muhammad Ibn Hadi Hafizahullah sebutkan luzum gharzil ulama kita luzum berpegang dan menjaga bersama para ulama dan masyah yang ma'ruf tadi orang-orang yang semacam itu yang ahlul bidah saja ngerti. Ahlul bidah dan hizbiyin paham. Kalau kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hatta ketika mereka me mencela ketika menghina dan menyebut-nyebut para ulama yang disebut yang disikati ya nama-nama ini yang memang ma'ruf. Ya kan? Kalau kamu dengar Hizbiin dan Al-Bidah dimanapun mereka, di situs apapun mereka, apa yang mereka celah, yang mereka bicarakan? Robi Robi, Robi Robi. Hmm. Al-Bidah ini. Muhammad bin Hadi, Syekh Ubed Bukhari, Syekh Bukhari ini nama Imam Ma'ruf yang mereka celah mereka ini hatta yang terpengaruh dengan ahlul bid'ah yang meniru gaya mereka dan serupa dengan mereka yang disebut siapa? Syekh Robi. Syekh Robi bukan Rob, saya kan Rasul, saya rabi nama-nama ini yang disebut. Kenapa nggak nama-nama yang majhul, yang nggak dikenal? Wanu, Fulan bin Fulan itu bukan Rob, bukan Rasul. Eh, atau Hizbin pada bicara oh, di situs-situsnya misalnya itu mak garis keras alim fulan syekh fulan fulan kata hizbin paham Betapa celakanya Betapa celakanya Yang hizbiyin lebih ngerti daripada yang mengaku ahlu sunnah Yang mengaku salafiyin Oh saja faham Siapa ulama sunnah itu siapa Masyaikhnya salafiyin Ngerti hizbiyin Yang mereka bantah, yang mereka celah, nama-nama itu. Al-Muhim uh, Nas'alullah taufik Kita Memohon kepada Allah taufik Agar kemudian membimbing kita Di dalam Naungan sunnah Dan berjalan dengan bimbingan para ulama dan masyayikh kita Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin akhi sebagian pertanyaan sudah terjawab di dalam muhadharah. Allabi bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu dengan isyarat cukup sudah paham. Wal abad la yafhamu illa bil aswa. Jangan jadi budak. Jangan bermental budak, nggak paham kecuali dengan cambuk. Pergi kamu kalau budak ini. Nah, ambilkan mangga itu, mangga yang mana? Mangga yang itu di pohon pohon yang mana nunggu dicambuk ceder itu depan oh iya kalau yang cerdas begitu bilang saya pingin mangga udah dia gerak paham apa yang dimaksud mengingat keutamaan menuntut ilmu atas amalan nafilah mana yang lebih utama langsung duduk mengikuti majelis taklim yang berjalan atau tetap sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Baik kalau bisa kamu jamak tentunya lebih afdal. Sholat diringankan sholatnya, kemudian kamu mengikuti majelis. Kecuali mungkin sesuatu yang sangat berharga misalnya ada ulama besar saya yang jarang-jarang kamu dapati dia orang berebut untuk mendapati faidah dan ilmu darinya maka perkara lain walhasil kalau bisa dijamak itu yang lebih asli Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim apakah maksudnya kemaslahatan dunia atau untuk ilmu agama. Yang dimaksud ilmu, ilmu syar'i yang dimaksud dalam nusus dalam Quran maupun sunnah tentang ilmu dan ulama, ilmu syar'i, ilmu Quran dan sunnah nah, hampir seluruh pertanyaan sudah terjawab ya akhir. Meski agan sudah berkumandang, taklim rutin sering dilanjutkan sampai selesai hingga 15 sampai 30 menit. Bagaimana pandangan terhadap perkara tersebut padahal banyak dari yang menunjukkan keutamaan sholat di awal waktu. Tidak bertentangan kalau sebatas waktu ini 15 mungkin 20 menit ditunda ikomatnya. Nah, lah, dan kita mendapati ulama kita pun masih demikian dalam muhadharahnya, dalam ceramahnya kadang setelah adzan eh, mereka lanjutkan sampai 20 menit kurang lebih dan itu tidak berarti keluar dari waktu afdal atau waktu keutamaan eh, menjalankan sholat karena itu masih dalam waktu awal sholat. Jika ada yang meninggal ketika taklim berlangsung, padahal dia belum sholat di waktu tersebut, apakah dosa dia? Kalau yang dikaitkan dengan yang di atas, insya Allah tidak, karena dia menunggu komat bukan menyia-nyiakan sholat dia mengikuti ilmu dan menunggu komat bahkan termasuk di dalam hadis mazala fi salat maka nanti salat tahbisu teranggap sholat dia karena sholat yang menunggu dia atau yang menahan dia tetap di tempat karena dia menunggu sholat dan asa kita berharap kalau memang ini terjadi eh, husnul khotimah bagi dia insyaallah fitariqil ilm dia meninggal dunia kalau seandainya terjadi Bagaimana mencela mengkritik pemimpin dengan alasan dia cuma wali kota, bukan presiden? Lah, tidak benar haram karena dia bawahan dan apa kepanjangan tangan dari pimpinan besar presiden atau raja nah, selama dia pemimpin kamu wali kota kah dia camat kah lurah kah nggak boleh untuk dicela kewajiban untuk dihormati dimuliakan karena dia pemimpin karena namanya pemimpin nggak mungkin memimpin segalanya. Seorang presiden memimpin seluruh negaranya ya nggak mungkin. Dia punya wakil-wakil, menteri-menteri, gubernur-gubernur, wali kota-wali kota dan seterusnya. Apakah hukum menengok orang yang dipenjara? Bolehkah ya? Tergantung siapa yang dipenjara dan apa tujuanmu menengoknya. Nah, kalau yang dipenjara orang yang ma'ruf dengan kejahatannya, bahkan itu kejahatan yang menyalahi syariat dan sunnah Rasul Sallam, jangan ditengok. Karena ihsan itu perbuatan yang memberi kebaikan kepada orang, namanya juga ihsan. Perbuatan ihsan perbuatan baik. Sehingga kalau kamu berbuat sesuatu tidak membuat, tidak memberikan kebaikan kepada orang itu, kamu berbuat isaah. Kejelekan yang kamu lakukan bukan ihsan. Dia merasa besar diri, merasa benar, oh dijenguk bulan-bulan. Dibesarkan hatinya. Besar hatinya orang kalau dijenguk kan. Sabar ya aku, mau pahala Insyaallah apalagi digitukan nar ini mau mau jihad fisabilillah masya Allah nah, pantas dan termasuk yang dikritik atau dicela oleh para ulama kita terhadap beberapa orang yang menyimpang nah, seperti Ibn Jibrin nah, orang yang sudah meninggal dunia walhasil banyak masalah di orang ini tapi salah satu yang ulama sebutkan catatan dan besar eh, tanggapan para ulama karenanya tiap kali ada yang tertangkap dari orang-orang Saudi karena dia di Saudi dari para khawarij kan banyak anak muda yang melawan pemerintah, baku tembak kadang sama pasukan kerajaan. Walhasil kalau ada yang ketangkap, bahkan ada yang terbunuh dari mereka, dia takziah ke rumahnya keluarganya sabar, insya Allah anak kamu mati bisa visabilillah gini gini. Ditakziahi rumah keluarga-keluarga yang jadi korban tadi dari para khawarij ini. Dan itu bukan langkah para ulama sunnah, bukan langkah para masyarakat Bolehkah kita ikut andil dalam kepanitiaan Ramadan di kampung yang dalamnya banyak kebedaan? Kalau kamu tahu banyak kebedaan, hindari dengan baik. Menghindar dengan alasan apa begitu sekiranya yang tidak membuat kamu terpojok atau dianggap jelek oleh tetangga-tetangga kamu menghindar dengan baik Baiklah kamu beri bantuan sesuatu yang masih dalam batas syar'i. Kalau yang kamu tanyakan Ramadan, kamu bisa menggantinya misalnya. Waduh, maaf untuk itu saya tidak bisa ada kesibukan atau apa alasan yang nggak dusta. Tapi kamu bisa berikan misalnya nanti anu iftar Ramadan Allah saya mau bantu belikan airnya, kuahnya kah atau apa takjilnya saya yang tanggung misalnya. Ini semacam itu. Banyak bermunculan dai-dai di bulan Ramadan mereka berceramah saat tarawih atau kultum subuh bolehkah meninggalkan majelisnya ala dai itu bukan al sunnah tinggalkan tapi mungkin sesuatu yang perlu diingat jangan mencolok nah, awam awam ini awam ini banyak sensitif sekali kenapa ini buat begitu habis sholat jubahan-jubahan ini jenggot-jenggot pada keluar jangan mencolok Bagaimana caranya kamu duduk sebentar dikit dan pelan-pelan nyelinap keluar. Pasti karena masjid bukan masjid kita, masjid awam kita sholat di situ. Sebisa mungkin kita tidak ingin merusak citra dakwah salah di mata mereka. Terlebih lagi biasanya kalau itu ikhwah yang ceramah misalnya, ustadz kita duduk dia. Orang kan melihat. Ini kalau fulan yang bicara duduk dia. Tapi begitu yang lain keluar dia. Hmm. Lebih parah lagi keluar nanti berdiri di luar sana nggak langsung pergi ngobrol sama temannya ikhwahnya satu ngomong atau, atau bicara apa. Orang melihat. Barakallahu fikum hal yang semacam ini perlu disadari. Segala gerak-gerik kita dinilai dan dipantau oleh mereka. Takullah. Takwalah kepada Allah semampu mungkin agar tidak menodai dakwah. Bagaimana cara mengatasi ngantuk di waktu taklim? Ya wudhu, berdiri pindah tempat ya, wudhu, baca ta'awud mungkin syaitan yang mengganggu kamu. Bagaimana eh, kalau kita mendapati sebelah kita tidur, apa kita harus membangunkan? Ta'awanu lebih wataqwa kamu senggol atau ikhwah kamu tidur ngantuk kamu ingatkan nah. dan untung kamu nggak di majelisnya para masa ulama dulu sudah nggak ada sekarang majelis riwayat dulu aimah di majelis-majelis riwayat majelis imla ini muhadis si alim menyampaikan hadis bulan, fulan tanah bulan Tentunya ada juru tulis katib yang hadir siapa, bulan-bulan bulan murid-muridnya. Terkadang mereka tulis di situ hadara fil majlis fulan bin fulan siapa namanya Ahmad bin Zaid Khalid bin siapa. Nah, wakana naiman dan dia tidur di majelis ditulis jadi sejarah dibaca oleh yang berikutnya Ana malu jika bertemu dengan ikhwah karena istri ana belum bercadar. Istri ana seperti tidak ingin mengkaji manhaj salaf mengikuti sunnah Nabi. Istri ana seperti tidak mau dibimbing. Sudah banyak nasihat yang ana sampaikan tapi hidayah sunnah belum datang padanya. Sampai kapan ana harus bersabar apa jangka waktu tertentu? Selama kalau yang saya pahami sebatas cadar, Artinya mungkin istri kamu masih berjilbab menutupi jilbab kepalanya cuman perkara menutup burkur atau nikob pada wajahnya belum ya kamu sabari terus Nasehat kamu bimbingkan padanya nah, kamu doakan agar Allah bukakan hatinya nah, hidayah mempermudah baginya ya nasihat terus kamu berikan padanya nah, pentingnya itu atau mungkin ceramah-ceramah asatidah yang bicara tentang itu kamu perdengarkan padanya atau kalau ada tulisan atau kitab buletin dan majalah kamu berikan agar dia baca nah, la Allah yahdiha Semoga dengan itu Allah memberi dia hidayah dan membukakan pintu hatinya. Sabar. Nah, dan hidayah kamu tidak tahu kapan itu akan Allah berikan dan tidak perlu kamu malu. Eh, bagus tentunya dari satu sisi kamu malu karena kekurangan yang ada tapi kamu tidak taksir. Kamu tidak meremehkan permasalahan ini, kamu juga bertindak sebaik mungkin, bernasehat dan seterusnya. Ini hmm. masih orang ada kekurangannya, nah, tapi jangan sampai menghalangi kamu untuk kamu menjauh dari majelis ilmu atau kamu menjauh dari ikhwah kamu karena serigala akan gampang menyerang kambing yang menyendiri jauh dari teman-temannya.